وآله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal ahibba rahimakumullah Kembali Kita bermajelis Berkumpul Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita melanjutkan Kajian kitab al Karya al-syeikh Al-allama Muhammad bin Salih al-Uthaymin Rahimahullah ta'ala Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ke-27. Mu'alif ditanya, Su'ila fadilatu syaykh Ghafarallahu lah Qad ya'lamul insan syai'an Wa ya'muru bihi ghairahu wa huwa nafsuhu la ya'maluhu sawa'un kana fardhan aw naflan falyahilu lahu ay ya'mur ghairahu bima la ya'mal asy Al-Fadila rahimahullah ditanya Semoga Allah mengampuninya Terkadang sebagian manusia mengetahui sesuatu. Dan dengannya dia memerintahkan yang lainnya. Naam, dia mengetahui al-haq, mengetahui kebaikan, mengetahui amalan-amalan takwa. Dan dengan itu dia pun menyampaikan kepada yang lainnya. Sementara dirinya tidak mengamalkannya. Ya, tidak beramal dengannya. Sama saja apakah itu perkara yang fa yang wajib, yang fardh ataupun naflan perkara yang sunnah. Apakah pantas bagi seseorang yang seperti ini dia memerintahkan yang lainnya sementara dia tidak mengamalkannya? Fahal wahal yajibu 'alal ma'mur imtisalu amrahu atau amrih am yahillahu al-ihtijaju alaihi bi adami amalih thumma la ya'mal ma amara bi tab'an lidzalik dan apakah wajib bagi yang diperintah untuk menunaikan perintah tersebut atau dibolehkan bagi dia untuk tidak beramal karena dengan alasan bahwa yang memerintahkan juga tidak beramal. Ngapain juga beramal dia sendiri juga tidak mengamalkannya? Nah, kemudian akhirnya dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan orang yang memerintah tadi karena mengikuti orang yang pertama tadi memerintahkan dia sendiri memerintahkan kemudian dia sendiri pula yang justru tidak mengamalkannya ajaba fadilatuhu biqaulih huna amrani maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjawab dengan perkataannya di sini ada dua perkara Al-amrul awal perkara yang pertama hadzal ladzi yad'u ilal khair wa huwa la yaf'aluhu nakul lahu. Ya. Orang yang semacam ini yang mengajak kepada kebaikan sementara dirinya tidak mengamalkannya. Maka kita mengatakan kepadanya kata Syekh Qala Allah Azza wa Jal Allah Subhanahu wa taala berfirman Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun As-Saff ayat 2 dan 3 Wahai orang-orang yang beriman Mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya? amat besar kebencian Allah ya yang kalian mengatakannya tetapi di samping itu justru kalian yang tidak melakukannya nah perintah untuk berbuat al khair sementara dia tidak berbuat kepada al khair kepada kebaikan justru mungkin sebaliknya Apa ada model orang yang seperti ini? Ya, ada. Naam. Berkor-kor atau senang menasihati yang lain tetapi dirinya sendiri tidak beramal. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah. Apa yang kita telah sampaikan kepada yang lain, semoga kita diberi kemampuan untuk beramal dengannya. Naam. Ya namanya manusia Terkadang Ketika dia semangat Naam Maka semangat pula dia beramal Namun ketika turun keimanannya Maka turun pula amalannya Maka selalu memohon kepada Allah Ya Agar dia diberi kekuatan dan keistiqomahan untuk terus beramal, berbuat sebagaimana yang dia telah menyampaikan kepada yang lain. Wa ana a'jabu kaifa yu'minu rajulun bi anna hadha huwal haqq wa yu'minu bi anna ta'abbada lillah bihi yaqarribuhu ilayh wa yu'minu bi annahu abdun lillah ثم لا يفعله فهذا شيء يؤجب saya heran bagaimana seseorang dia mengimani bahwa perkara ini adalah al-haq dan dia mengimani bahwa penyembahan itu hanya kepada Allah dan dia bisa mendekatkan dirinya kepadanya dan dia mengimani bahwa dirinya itu hamba hanya untuk Allah ini menghambakan diri untuk Allah kemudian la yaf'alhu dia tidak mengerjakannya maka ini sesuatu yang menakjubkan sesuatu yang mengherankan Naam. ويدل على السفه وأنه محيط التوبيخ واللوم maka ini menunjukkan safah ya kebodohan naam dan pantas baginya untuk mendapatkan taubih cercaan dan celaan ya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala lima takulu nama la taf'alun Mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengerjakannya? Nah. Ya, mengapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian justru tidak mengamalkannya? Kabura maktan indallah. Amat besar kebencian Allah. Ya, amat besar kemurkan Allah kepada orang-orang yang dia mengatakan ini al khair kemudian dia sendiri tidak menyanggupinya untuk mengamalkannya maka ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antum bisa merujuk dalam kitab riyadhus solihin barisan disebutkan ya ketika ahlun nar melihat seseorang ya yang berputar-putar seperti berputar-putarnya di gilingan dan terurai usus-ususnya maka ahlun nari ini berkata kepadanya bukankah engkau dahulu di dunia memerintahkan al-ma'ruf memerintahkan kebaikan-kebaikan Bukankah dahulu engkau di dunia mencegah dari yang mungkar? Maka apa kata orang ini? Iya, betul. Saya dahulu di dunia memerintahkan yang ma'ruf, tetapi justru saya yang menyelisihinya. Saya dahulu di dunia mencegah yang mungkar, tetapi justru sayalah yang mengerjakan kemungkaran. Maka kita takut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Apakah dia sudah menjadi dai atau yang dia sebagai kepala rumah tangga? Naam, yang mendiri istri dan anak-anaknya. Kemudian justru sebaliknya dia yang melanggar dari al-khair ataupun al-haq tersebut. Fanaqul lihadar rojul Maka kata Syekh Ibnu Sa'im Rahimullah maka kita mengatakan kepada laki-laki ini atau kepada seorang ini anta asimun bitarkik al-amal bima alimta engkau seorang yang berdosa engkau meninggalkan untuk beramal terhadap apa yang engkau telah ketahui wa bima tadu ilaih terhadap sesuatu yang engkau telah mengajarkan kepada manusia, mengajak manusia kepadanya. Walau badata binafsik lakana dalika minal akl wal hikmah. Kalau saja engkau yang memulai dari dirimu, maka ini termasuk dari al hikmah. Maka ini termasuk kebijaksanaan. Naam. Kemudian al amal amru sani. Perkara yang berikutnya, yang kedua. Bin nisbati lil ma'mur. Dilihat dari sisi yang diperintah. Fa innahu la yasih lahu ayahtajja ala hadzal rajul. Maka tidak sepantasnya bagi yang telah mendapatkan perintah untuk beralasan dengan laki-laki ini atau dengan orang ini. Tidak usahlah beramal. Buktinya dia juga ya tidak beramal. Nah, dia juga justru mengingkarinya padahal dia sudah tahu. Nah. Fa iza amarahu bi khair wajib alaihi al maka jika diperintah untuk suatu kebaikan, maka wajib baginya untuk menerimanya. Ya, wajib untuk menerimanya. nah Jangan kita melihat seseorang yang mengarahkan kita kepada kebaikan menyimpang, kita pun ikut-ikutan menyimpang. Jangan. Telah banyak guru-guru kita yang dahulu mereka lah yang mengenalkan kita kepada sunnah namun hari demi hari tahun demi tahun berjalan mereka mulai menyingkir dari sunnah maka kita jangan ikut-ikutan dengan mereka yang sudah mulai meninggalkan sunnah mengarah kepada yang lain jangan Naam. Ya yang sudah kita ketahui dari kebenaran, maka itu terus yang kita pegangi. Jangan terkecoh dengan orang atau banyaknya manusia yang sudah menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita sendirian tidak jadi masalah. Ya, sekalipun kita sendirian. Tetapi dengan sendirinya tersebut mencocoki al-haq kata Ibnu Mas'ud wahwal jamaah. Dia disebut al-jamaah sekalipun sendirian. Tetapi cocok dengan al-haq, sesuai dengan al-haq, itulah al-jamaah. Walaupun dia sendirian. Yajib ayyakbal balal haq Wajib baginya untuk menerima al-haq. Min kulli man qala Dari orang yang ya mengatakannya. Wala ya'naf minal ilm maka jangan dia memandang remeh, memandang kecil dari perkara ilmu. Naam. Ini dari sisi yang diperintah. Jadi tidak dibolehkan bagi kita untuk berhujjah atau beralasan ketika kita tidak mengamalkan sesuatu karena orang yang mengajak itu juga tidak mengamalkannya asyaiton yang dahulunya ya penduduk al-jannah kemudian karena dengan kesombongannya menantang perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam kemudian dia berkias ngapain saya sujud kepada Adam yang diciptakan dari tanah sementara saya diciptakan dari api apakah kemudian ikut-ikutan dengan syaitan yang dahulunya di ahlul jannah kemudian dikeluarkan dari al jannah dan yang diancam dengan an-nar neraka Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita harus ikut-ikutan dengan apa yang syaitan kerjakan dari perbuatan-perbuatan pelanggaran terhadap hak hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini penting sekali untuk kita tanamkan pada diri kita. Tetap kita pegang al-haq sekalipun panas, sekalipun berat, tetap kita pegangi. Dan kita memohon kepada Allah semoga diberi kekuatan, diberikan kemampuan untuk istiqomah di atasnya. Tidak sedikit dari mereka tergoda rayuan-rayuan dunia sehingga mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dari mereka ya, menyimpang karena syubhat dan syahwat maka kita senantiasa meminta bimbingan dari kibar ulama dari ustadz-ustadz kita yang terbimbing sehingga dengan itu ketika berjalan berjalan di atas keyakinan bukan berjalan di atas keraguan-raguan. Kemudian yang berikutnya. Pertanyaan ke-28. Wa su'ila fadilatuh kaifa naruddu ala man qala innal ulama'a as-sabiqin lam takun ladaihim al-mashagil allati tu'athiru ala hifdihim kama huwa hasilun li ulamai hadzal zaman Syekh rahimahullah tanya bagaimana kita membantah terhadap orang yang mengatakan bahwa ulama terdahulu ya mereka tidak memiliki kesibukan yang apa ini kesibukan yang bisa mempengaruhi hafalan mereka. Jadi kesibukan mereka terus belajar. Nah, sebagaimana yang telah terjadi terhadap zaman kita ini. Wa minhum man yakun laysa ladaihim illa at-tafarruq li talabil ilm wa hafizahu wal julus bila masyagil di antara mereka ya tidak dapat diri mereka kecuali memfokuskan untuk menuntut ilmu sehingga dia tekun untuk menghafal ilmu duduk di majelis ilmu tidak ada kesibukan yang lain Amal an adapun sekarang surat masyagil adunyawiyah allati tahud kullal waqt. Ya, sekarang ini sudah banyak problem, banyak kesibukan dunia duniawiyah yang memerlukan waktu yang banyak. Ya, yang mengambil waktu yang banyak. Wal insan qad la al-istighna an hadil masyagil. Dan manusia terkadang tidak mampu untuk menghindarkan dirinya dari kesibukan-kesibukan ini. Ya, tidak bisa melepaskan dirinya dari kesibukan-kesibukan itu tadi. Jadi alasannya sudah banyak kesibukan-kesibukannya. Nah, sehingga tidak peduli lagi dengan ilmu. Tidak peduli lagi dengan Al-Quran tidak peduli lagi dengan al-ahadis hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam alasan duniawiyah yang menyibukkannya Naam dan apa yang ditanyakan penanya ini banyak menimpa diri-diri kaum muslimin Naam sebelum mendapatkan banyak pekerjaan orangnya fokus ya orangnya bisa mendatangi majelis ilmu. Tetapi ketika dunia mulai menghampirinya, sementara dia tidak menyadari kalau hal itu yang akan membinasakan dirinya, sedikit demi sedikit sibuk. Naam. Pas waktu taklim datang banyak pembeli dan memang Allah menguji. Naam. Datang waktu sholat. Di saat-saat itulah. Dibukakan baginya pintu-pintu dunia. Sebagaimana yang telah terjadi pada orang-orang al-Yahud. Dilarang mereka untuk mencari ikan di hari Sabtu. Ya, yaitu memfokuskan diri mereka untuk beribadah. Nah, ternyata di hari itu Allah pancing mereka dengan dinaikannya ikan-ikan itu tadi. Banyak. Caranya gimana? Berhilah orang-orang Yahudi ini. Pasang jaringnya hari Jumat. Nah, ini orang Yahudi. Ya, banyak membantah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka diperintah ya untuk menyembeli sapi masih mempertanyakan sapinya yang bagaimana? Sapinya warna apa? Coba kalau langsung menyembeli sapi itu selesai. Naam. Ini al-Yahud mengakali hendak membuat makar tipu daya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian. Ya, ujian bagi manusia, diberikan rezeki yang melimpah. Kemudian lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ujian. Naam. Sehingga ketika beribadah salat pikirannya ya dunia tadi saya kalau tidak salat mungkin sudah ada dapat hari ini satu juta umpamanya coba bagi kita yang pernah umroh ataupun haji di Arab Saudi waktunya sholat sudah ya para pedagang berhenti para supir-supir berhenti Ya Mbak, Bujur Mbak. nah, Mereka lebih mengutamakan ibadah Nah Langsung Sepi Bahkan yang kita ketahui Raja Saudi yang sekarang Raja Salman Ketika ada kunjungan Presiden Amerika Barack Obama Ketika waktu sholat Langsung tinggalkan tamunya tersebut. Langsung jalan untuk ibadah. Padahal tamu tamu negara. Negara adidaya lagi. Tidak peduli. Tinggalkan ibadah. Nah, seharusnya kita juga seperti ini. Nah, ibadah lebih diutamakan. atau taabudillah lebih diutamakan ketimbang urusan-urusan yang lain. Naam. ajab hafizahullah. Sekarang rahimahullah. Maka menjawab Aisyah bin Utsaimin rahimahullah. Aku luli talibul ilm. Ma dumta annaka qad faragta nafsak lil ilm fakun taliba ilmin haqqan maka aku mengatakan kepada penuntut ilmu Ya, termasuk kita di sini penuntut ilmu. Selama engkau masih menyibukkan dirimu dengan ilmu, maka jadilah engkau penuntut ilmu yang sejati, yang sebenarnya. Wa atakid dan yakinilah anna al-bina alladhi faragha nafsahu lil bina la yaltafit ila amrin akhar Kata Syekh bahwa tukang bangunan memang dia profesinya bangunan. Di situ kepandaiannya dan kegemarannya. Nah, maka dia memfokuskan dirinya untuk membangun. Dia tidak akan menoleh kepada amalan yang lain, kepada pekerjaan yang lain. Nah, maka ahli bangunan disuruh untuk mencangkul umpamanya, maka di sana dia tidak akan kerasan. Karena dia suka dia mengukir, suka memoles dan seterusnya. Balil tafid ala ila muhimmatih allati karasnahu sahulah. Bahkan dia akan menoleh kepada perkara yang apa ini menjadi profesi dia. Naam. Yaitu menyibukkan dirinya untuk membangun tersebut. Wara'a anha hiyal khair lah. Dan dia memandang bahwa ini kebaikan untuknya. Fama dumta ta'alamu anna talabul ilmu huwal khair wa turidu an tattakhidahu tariqan lak fala taltafit ila ghairih Selama engkau masih belajar bahwa engkau seorang penuntut ilmu huwal khair maka itu suatu kebaikan dan engkau menginginkan untuk mendapatkannya. Ya, untuk menempuh jalannya. Maka jangan memalingkan kepada yang lain. Ya sudah, fokus menuntut ilmu. Nah, apalagi rihilah dari satu daerah ke negara lain hanya diperbolehkan menuntut ilmu setahun dua tahun. Tidak tidak boleh lebih ketika yang sudah berkeluarga. Maka betul-betul dia memfokuskan untuk belajar. Padahalnya kalau dia masih bujang atau bawa keluarga, sepuasa dia menuntut ilmu. Tetapi kalau waktu pas-pasan maka betul-betul ya diarahkan untuk menuntut ilmu. Wa fi ana rajul idza sabar mal iman wal ikhlas wa sadaqan niyata fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yu'ni Dalam sangkaanku bahwa seseorang ini apabila ditekun bersama dengan iman dan ikhlas dan benarnya niat dia maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia. Wala ya'ba bihadil mushkilat maka dia tidak akan memperdulikan dengan muskilah-muskilah ini dengan problem-problem ini Wallahu azza wa jalla yaqul dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan menjadikan urusannya mudah. Yusron. At-talak ayat 4. Nah, ketika seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibantu oleh Allah, akan dimudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan baginya jalan keluar, makhraj. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberi rezeki ya diberi kenikmatan dari arah yang tidak menyangkanya tahu-tahu ada rezeki yang datang kepadanya karena ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala At-Talaq ayat 2 dan 3 Fa'alaika bisyrikin niyyah fi talabil ilm atau fi talab tajidu annal amra sahalun wa muyassarun maka wajib ya untuk memperbaiki niat ya jujurnya niat di dalam menuntut ilmu sehingga engkau akan menjumpai urusan itu sahlun mudah wa muyassarun dan gampang Naam. Dan niat ini ikhwati fillah berubah-ubah. Maka terus diperbaharui. Terus dikoreksi. Dan yang mengetahui diri-diri kita masing-masing. Naam. Manusia yang lain hanya bisa menilai dari zohirnya. Nah, bila mana dalam menuntut ilmu niatan-niatan kita sudah mulai berubah, sudah mulai melenceng, maka diluruskan kembali, diperbaiki kembali. Bukan karena dipaksa orang, ya. Bukan pula karena ikut-ikutan orang, bukan pula karena yang lainnya, tetapi memang itu keperluan dirinya, hajat dirinya, tanggung jawab dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mendapatkan ilmu dan menghilangkan kejahilan dari dirinya. Sehingga dengan itu Naam dia beribadah dia bertakwa di atas nur, di atas cahaya. Di atas furqan yang bisa membedakan antara al-haq wal batil. Ini hak, ini batil. Ini baik, ini buruk. Ini haram, naam ini halal dan seterusnya. Naam, ikhwati fillah azani wa azakumullah. Naam, niat-niat untuk berbuat baik terus diperbanyak. Dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari nafkah, maka jangan hanya sekedar mencari nafkah. Tetapi di sana kita niatkan tujuannya untuk menanggung anak orang. Siapa wakil anak orang? Anaknya orang, siapa? Anaknya mertua. Nah, jadi kita mencari nafkah, maisha, tujuannya untuk keluarga. Sehingga dengan situ mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika mendatangi keluarga bukan hanya memuaskan itu tetapi di sana ada niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal. Ya, selalu kita niatkan untuk ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ketika safar, naam, ketika urusan ini, urusan itu selalu niat dikoreksi untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada yang lain itu hanya sebagai ikutan saja. Bukan utamanya. Nah, tapi yang paling utama dia niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fil azani wa azakumullah. Barangkali ini yang kita bisa baca. Pada kesempatan ini dan kita akan sambung di pertemuan-pertemuan kita berikutnya.